Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa thalathu nawafila muakkadatun salatul laili wa salatul duha wa salatul tarawihi. Salat salat sunnah kalau ini sampun diterangkan salawatul masnunat khamsud. Salat-salat yang disunnahkan ada lima tapi yang dimaksud bukan hanya lima tok, cuman yang lima kemarin adalah yang khusus buat solat sing solat sunnah sing wonten jamaahipun. Kata solat istisqa niku pun solat jamaah, solat khusuf, solat kusuf, solat iden niku sedaya pun jamaah. Dan niki wonten solat-solat sunnah sing muakkadat sing boten sing boten dipun pentingaken kagem jamaah tetapi nglakonine niki ditekankan bener oleh agama. Nggih, ya, ditekankan bener oleh agama. Yaitu yang pertama salatul laili, salat wengi. Termasuk tombo hati ini salat sing ditindakaken gone wektu-wektu dalu. Diterangaken saking riwayat Muslim nomoripun 1163 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ditangleti ayyus salati afdalu ya Rasulullah ba'dal maktubah. Salat niku sing paling utami niku salat napa ya Rasulullah? Ingkang rankinge sak ngandhapipun salat wajib. <clears throat> Rasulullah di waktu itu menjawab, "As-salatu fi jaufil laili." Salat nok jeng nok tengahe wengi. Maksudipun jauf niku batinuhu wasa'atu tafarruq fihi lil ibadah. Intinipun salat sing nok jero tengahe wengi di dalam malam-malam itu di mana nanti akan memiliki keluar biasaan karena orang-orang di kala itu wana suniyamun menusa nembeh do podo, sare wa tusamma qiyamal laili wat tahajjud in fu'ilat ba'dan naumi Salat wengi niku dikatakan tahajud nek memang nindaknone sak sampune tilem. Sebab wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Niki perintah tenggene Al-Qur'an surat Al-Isra 79. Jika waktu malam fatahajjat maknane tahajud niku napa? Utruk al-hujud wa naum. Jadi nek wayah wengi fatahajat maknanipun ay utrukul hujud maknanipun tinggallah tidur. Sing asal wis turu, turu niku lho tinggalno. Iku nak mane namine tahajud. Wakum fasalli waqra'il Qur'an. Lalu berdirilah, lakukan salat, bacalah Al-Qur'an nafilatan laka maknanipun pun ziyadatan alal faraid mafruḍah alaika khassah maknane nafilatan hale dadi amal tambahan laka tumrap sira Muhammad niki tahajud nek kangge Rasulullah hukume wajib Rasulullah tahajud hukume wajib makane سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء tidur Rasulullah niku sekalipun sekedik ighfa niku sediluk langsung sep ning tidur dalam rangka nopo jangan dikira lho sare barang to justru tiang niku sing ngabot niku nek tangi bariku turu eh, turu bariku tangi iku malah luwih abot Napa meneh nek sing pun sare sedelok walah wabote masyaallah. Nah makanya sarene Rasulullah itu akan menciptakan suasana mesti cepet cepet cepet wungu. Sarene Rasulullah niku modele kaya tiang nek salat turu kalih miring. Jadi salat nih kan ngadeg, lungguh, turu miring. Nah salat niku nek dilaksanakno kanthi turu miring niku madhep kiblate dikhususno wajah kalih dodo jadi kudu miring ngene iki sikilmu sikile sampean arep sampean tekuk ora masalah. Jadi nek mau salat ambek turu miring niku medele, dodo niki kalih wajah harus madhep ning kene kiblat. Ning nek turune meng lumah ngenten niki, nek salate mlumah ngenten niki sing dianggep madhep kiblat niku niki lengkungane kaki dengan kepala. Jadi sikil niki dihadap noreng arah kiblat, ngeten niki bentuke Terus sirai diangkat dingin bantal. Jadi wajah ini dengan sikil sing melengkung niku matune kelap telapak kaki ahmasaihi bahasanipun. Suku nih. Kita dihadapno rono ngulon. Rono umpama ngulon berasa disalahno Ustaz iki. Ngulon. Jadi sirai ditekuk munggah. Ngeten niku nek mustalqiyan. Nenek turu miring sing penting dodo kalih wajah dodol lho, mboten sikil. Dadi modele ya sirahe nok lor nek cara mriki, sirahe nok lor miring mangulon. Lah niku sarene Rasulullah, ngoten niku modele. Lah mengapa? Karena uang sing sare ngeten niki mboten mungkin iso turu suwe. Zaman kula mondok riyen kegemaran wong pondok zaman kula madosi kamar sing tinggine akeh. Supaya ndang cepet tangi, ngono Sebab zaman kula mondok niku gotaan kamar kami itu di atas itu modelnya mboten ginakaken dak. Ginakaken ginakaken apa, Bang? Papan. Niku bainal papan wal papan wes. <laughs> Arep lurus sewu tinggi ana. Turu sediluk langsung tulenting ngontene wis pokoke wis arep turu ra iso wis guatele wis masyaallah. Zaman saiki turu wah baigon sik. Nah. nah akhirnya ya bablas tekan jam 8. <laughs> ku zaman sakniki. Zaman riyen kok turu milih sing ngoten niku. Sarene Rasulullah itu sare sing paling cepet ndadekno wong tangi. Nah kula sampean wis turu nok spring bed, spring bed iki mudeng ora ya? iki bahasa kota ya, spring bed. Spring bed iki ya pokoke spring tambah bed ngono mawon. Tangga kula dolan ning nggen kula turu nak spring bed esuk-esuk. Wah, ora iso turu aku. Gegel kula ora kabeh. <laughs> Lho kok iso kekentulen jadi ya Allah. Mbok yo nek desa yo aja kadoan. <clears throat> Pondok. Nek nok pondok niku wis cetha ra iso turu suwe. Buantale ambune kaya alah-alah. Ilere berpulo-pulo. Dari Sabang sampai Merauke. Uambune macam-macam ana sing rada mambu jengkol sithik, ana rada pete sithik. <laughs> Turu sak ngono wis langsung tangis. <laughs> Ya Allah. Wis rasah dimaklumi, dimaklumi, dimaklumi, dimaklumi. Ning tiang rekoso niku ngalamat nek kulino. Kuli wong kulino rekosa niku nek nek nek napa nek enak niku rada gampang syukur. <clears throat> Bon, rawan Bukhari dalam riwayat Bukhari nomoripun hadis 1880, riwayat Muslim 721 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol. Saking Abu Hurairah. Abi Hurairah niku sahabat yang terkenal nek teng pundi-pundi nggawa kucing sebab welase kali makhluk khalili bisalas. Aku diwasiati oleh kekasihku. Jadi Abu Hurairah mengatakan Rasulullah itu sebagai khalil, kekasihku. Aku diberi wasiat oleh kekasihku dengan tiga hal. Bayangno, tiang dipun wasiati oleh Rasulullah, masya Allah. Yang pertama siami salah satu ayam mingkuli syahrin, puasa tiga hari di setiap bulannya. Pokoknya tiga hari, walaupun wonten sing mak mas tani pun gak ayamul bir 14, 15, 16. Tetapi pokok tiga hari. Nah, gue naik sakit Warok atayi duha dan dua rakaat sholat duha. Dua rakaat niku minimum maksudnya. Wa an utira qabla an anama ay usallil witra. Sing nomor tiga wasiat Rasulullah datang Abu Hurairah witir sebelum tidur witir sebelum tidur. Lu cari wajah Allah. witara fi akhiri salatikum jari witir kon napa kon dadekno sing paling akhir. Niki benten-benten bentukipun. Kalau dulu Abu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu nindakno salat witire mantun tilem. Nek Sayyidina Umar sak derenge sare Ditanya wahai wahai Umar, mengapa engkau laksanakan sebelum sare? Sebab kula kuatos nek kebablasan. Nah, ngeten iki kullukum asabtum, kabeh bener, ndak salah. Lalu untuk Abu Hurairah sendiri qoblaan anama, sebelum tidur. Mantun tidur taha tahajud ngeten iki. Wa aqalluha raqatani lima zukira fil hadis wa aktsaruha saman rakaat lima lama lima rawahul bukhari wa muslim hadan hadis sanes salat dalu niku paling sithik intine rong rakaat <clears throat> paling sithik seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim nomoripun hadis Bukhari 350 fi hadis Ummi Hani radhiyallahu taala anha annahu galamma kana amul fathi atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi ala Makkah فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزله فسطرت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه والتحف به ثم صلى ثمانية ركعات صبحة الضحى أي صلاة الضحى Oh nek niki anu keterangan sing kangge salat ad-duha nggih. Nyun ngapunten. Sing nomor kalih kula wangsulno salat duha. Salat yang paling ditekankan Rasulullah adalah salat duha. Dan yang paling sedikit dari salat duha niku dua rakaat. Kula wangsuli dua rakaat. Sing paling kata menurut dalam hadis niki adalah delapan rakaat menurut riwayat Bukhari wa Muslim. Ketika itu Ummu Hanik dikatakan ketika Amul Fatah tahun di mana Mekah itu dibuka oleh Rasulullah artinya Islam telah menang di waktu itu Ummu Hanik menemui Rasulullah yang ada di atas kota Mekah maksudipun di daerah Mekah ning rodok dhuwur di sebuah daerah sing radi inggil ngene nah di waktu niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ila ghasalihi di pagi hari itu Rasulullah nindakaken siram fasatarat alai Fatimah di tempat sirami Rasulullah diadang-adangi dening putri beliau yang bernama Fatimah. Diadang-adangi niku jangan diartikan berarti Rasulullah dituntunggone mboten tetapi zaman riyen kan ini kamar mandi kan tidak segenep samet zaman sapunika. Jadi umpama wonten celah-celah yang bisa terlihat niku diadangi oleh Fatimah. Akhiripun setelah rampung Rasulullah nindakaken delapan rekaat subhatat duha ay sholatat duha. Inggih punika wolung rekaat di pagi hari itu nindakaken salat duha. Niki Rasulullah isih kersa nindakaken salat duha. Salat duha. mungkin mungkin kula jenengan nggih saged wal afdal ay yufassila baina kulli rak'ataini lima jaa fi riwayat Abu Dawud radhiyallahu taala an anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fath subhata duha thamaniya rak'atin yusallimu min kulli rak'atain tetapi lebih baik salat duha niku nek saged dua-dua mengapa karena diriwayatkan di dalam hadis Abu Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada Yaumul Fatah itu di hari di mana Mekah dikalahkan oleh Muslim, nindakakan delapan rekaat yang Rasulullah lakukan dua rekaat salam, dua rekaat salam. Wa waktuha min irtifa'is syamsi hatta zawal. nipun salat duha mulai munggahipun srengenge. Hatta i napa tatakamala malah lho munggahe srengenge wis ketok muncul srengenge nika sampai bener-bener medudul ketok tenanan sampai lah wis pokoke irtafa asyamsu niku ngantek ketok ketok ketok ketok srengenge ne munggah nek paling usai melih pada waktu manget-mangete manget-mangete mongso jam 09 napa jam 10 niku sing paling saya. Eh, hatta zawal sampai lingsir srengenge maksudipun sampai gampangane waktu salat duhur. Lah, berarti istiwa orang kena ora mboten kenging nek niki secara khusus ndak boleh. Secara khusus tidak boleh karena apa? Nek waktu istiwa niku waktu di mana salat apapun ndak boleh dilakukan kecuali nok dino Jum'ah lan nok Masjidil Haram niku waktu istiwa boleh dilaksanakan salat wal afdal fi'luha inda mudhi rubu'in nahar sing paling utama melih nindakna salat duha mudhi rubu'in nahar seprapate rino jam 6 sampai jam songo berarti jam songo niku seprapat niku seprapate rino niku sing paling utama salat duha Diriwayatkan dening Imam Muslim wa an Zaid bin Arqam saking sahabat Zaid ibn Arqam kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna ad-duha fa qala salatul awabina idza ramidat al-fisal min ad-duha al-awabin jam'u awab wa huwa ar-raji ila Allah ramidat al-fisal ihtarakat min harri ramda ay wujidat harru syamsi war radda fil asli al-hijarah al-hamiyah min harri Shamsi. wal muratir irtifa'un nahar wal fisal jam'u fasil wa huwa waladun naqah maksud maksudipun Menurut riwayat Zaid bin Arqam niki, <clears throat> suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju ke daerah Kuba, ahli Kuba. Kuba niku nama sebuah masjid yang ada di daerah bernama Kuba. Ini Rasulullah setiap Sabtu dipastikan mesti nek asal teng dinah mesti ke sana. Dalam rangka nindakaken salat. Niki di antara sunnah Rasulullah panjenengan sakit ada jadwal-jadwal khusus untuk sambang sana di dalam urusan dakwah. Rien bagi Arwani menawi sholat Jum'ah niku mboten manggon nok satu tempat, tetapi keliling di daerah-daerah. nih sapunika kiai-kiai teng daerah ngen kula ngoten. Nek sholat Jum'ah niku keliling. Dan nek kula jenengan kan modele akeh kelilingnya malah ora sholat. Ha nah, iki wong wong zaman sakniki lho. Salat duha, salat Jumat niku kudu dilaksanakno. Lah nek keliling, Pak, asal metune sak sampune salat subuh, tetep nok dinggon kudu salat. Asal mboten niat musafiran nggih. Dina Jumat metu saka omah bar salat subuh niku nok dinggon kudu salat Jumat. Nenek sedurunge salat subuh pun metu saka daerah omahe niku pun diwestani kenging ninggal salat Jumat mudeng boleh. Nah, mangkati mangkate kemis ngantek tekan setu, ora apa Jumatan. Tapi nek mangkate Jum'ah wis kira-kira jam 8 esuk nembe mangkat, wah di urusan kaya apa tetep kudu mandek. <clears throat> nah, teng mriki diterangaken. Pada waktu Rasulullah ada di daerah Kuba itu, beliau melihat oh sahabat-sahabat itu nindakaken salat duha. Di waktu Rasulullah melihat orang-orang ninda akan sholat duha, Rasulullah mengatakan, Sholatul awabin idza ramidat al-fisal minad duha. <clears throat> Gampangannya ngeten. Rasulullah menyebutkan sholat duha itu sebagai sholatul awabin. Sholat awabin itu maknanya sholat sing dikatakan arroji ilallah. Dengan sholat itu menunjukkan manusia itu benar-benar balik menyang Allah. Maka dikatakan sholat duha niku ada ulama mengatakan sholat duha niku pangkate kalau sholat tahajud. Mengapa? Bengi wong turu ana wong sholat dewi. Rino wong bogawe luru duit wonge sholat dewi. Niku niku pangkate meh sami. Menusa dolali karo Gusti Allah tiang eling. Esok yang ngono, menusa lali jalur donya wonge eling karo Gusti Allah. Niku dikatakan awabi. Nah kata Rasulullah Salat awabin niku laksanakan ketika romidot al maknani romidot niku ai wajad wujidat harus syamsi. Ketika kalian temukan panasnya matahari. aslini rofidot makna di dalam bahasa al hijaroh al-hamiyah min narish min haris syamsi. maknani rofidot niku aslini watu sing dadi anget dadi panas goro-goro kena srengenge. Kula tak takok, ana watu nok nggone panggonan sing tawang, ora ora ana ndure, ora ana apa-apane. Kira-kira jam piro iki iso dadi panas? Apakah esok jam itu ora mungkin. Mungkin kira-kira jam 8 jam 9 niki pun anget. Lah nek wis ketemu waktu sing ngeten iki wis ngeten iki niku, inilah waktu terbaik dalam melaksanakan salat duha. Ini dikatakan sebagai solatul awabin saat terusipun. Selajengipun pun wasolatut tarawih. Lah ini panjang. Masyaallah Allah ini, mangke kita akan membicarakan bentuk-bentuk bid'ah yang memang harus kita ketahui bersama karena berasal dari hal tersebut. Wa tarawih lan salat tarawih. Salat taraweh niku dikatakan qiyamu Ramadan ah, dikatakan sebagai qiyamu Ramadan. Jumeneng nok gone wulan Ramadan. Man shama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. jumlahipun isyruna rak'ah fi kulli lailah min layari Ramadan 20 rakaat cukup khawatir mangke tak terangno yusalli kulla ini taslima setiap setiap dua rakaat dengan satu salam wekda wektune antarane salat isya lan salat subuh Mbah Kiai Dimyati Banten niku nek salat Kula gadah rencang nanti mondok teng mriku namine Habib Umar. Mulai jam 10 ngantek ngantek sahur. Iya. Mulai jam 10 bengi ngantek sahur. Niki sing diwaca Quran ngantek khatam. Nah, Allah, Niku hidup kira-kira tahun 95 beliau meninggal. 1995 beliau baru saja meninggal niku nek traweh jam 10 ngantek subuh, ngantek ngantek tekan sahur. Eh, Zaman sekarang ini masih di Hadramut sana wonten setunggal alim sing kula nanti diceritani. Nek salat niku traweh ngantek bolak-balik. Sebab tabarukan datang masjid-masjid salat raweh kene, bariku salat raweh kono, bariku salat raweh kono. Aja kuwatir salat kakean iki ora mungkin dosa, eling-eling ya. Wong salat wengi hatta sampean 1000 rakaat seperti Rabiatul Adawiyah napa melih malam Ramadan, monggo ora apa-apa. Niki amul lail ya, khususe lho nggih, khususe wengi-wengi salat Nggih. Wah nek sing niku sih mboten derek lho. Bon? Waktu sholat qoblal witri, sholat niki ditindakno sak durunge witir. Nek wis witir ya ampun. Nah, karena wonten nek teng ngene Solo niku umumipun sholat 11 wonten sing 20. Gen kula piyambak sholat werni kalih. Sebab jamaah ana sing seneng sing 11 ya maklum karena kepentinganipun kata. Lah nek sing 20 rakaat kan masalahipun nggih waktune kathah terus ora patekno kepentingan ngono mawon. Lah niku nek ampun dumugi 10 rakaat. Ampun dumugi pinten? 8 rakaat. Nah ora sida 10. 8 rakaat biasane sing telu wi pitir. Ngoten niku nek tenggen kula kula selaku imam mundur Nangge modele tiang sing teng wingking kula gentosi dados imam nerusaken witir sing kangge 11. Atau kalau memang tidak ada imam sing genteni 11 nek nggen kula tak rumat. Saya yang ke-8 ngumumaken engkang badhe nerasaken 20 Sholat yang akan kita laksanakan nanti yaitu terhitung 9 dan 10 rekaat yang ke-9 dan yang ke-10 itu jenengan niati terawih Engkang witir diniati witir sebab dalam urusan jamaah boten disaratakan kedah sami pun kecuali sholat sing memang benten jumlah rekaatnya dan kecuali jika ada wong sing di dikosor memang boten kenging jamaah dateng tiang sing salat tamam salat sing boten dikosor itu terkecuali sampean salat traweh makmuman dateng tiang salat mayit boten kenging sebab bentuknya beda atau sebaliknya ning nek sampean umpamane niki salat traweh rong rekaat makmuman datang tiang sing salat raweh rong rekaat, eh witir dua rekaat, Witir dua rekaat, ono wong salat raweh dua rekaat imamis niate raweh, makmume niate witir, padha rong tentu bentuke sama, maka boleh seperti itu. Sing kula mungkin iki Syafi'iyah lho. Lagian kula nggih ngoten, mangke nek jumlah rekaat yang ke-9 dan yang ke-10 kula niati teraweh. Sing ngarep nerusno 20 nggih tak ken niati traweh. Mangke nek rampung sing khusus satu rakaat kula ken nglaksanakaken piyambak-piyambak. Setelah itu mereka pulang, baru kita teruskan. Kak saya tadi sudah menemukan sepuluh rakaat, tinggal nambahi sepuluh rakaat mulai. Nek wes wis ngomongno masalah ngeten pun pangapunten sangat. Tasliyatan lakum. Kula namung sakit matur urusan taat niku tum. semampu kita, tidak semau kita. Napa melih wis cetha banget bilih sing dua puluh rakaat dengan berjamaah niku seorang khalifah, seorang yang bernama Umar ibn Khattab ketika memerintahkan sahabat di waktu itu untuk nindakaken salat tarawih 20 rakaat. Rasulullah pernah memesankan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidina min ba'di. Cepengen, cekelen sah apa sing dadi sunnahku lan sunnahnya khulafaur rasyidin. Nek wong nindak norong buluh, iku padha karo nindak loro-lorone. Ngerti nggih? Halo, halo. Apalagi kalau boleh kita jujur kemawon, kalau ada orang membantah, lho Pak Rasulullah kan nindak noniku dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah sing dilampahno kan 11, Pak. Maaf lho nggih. Redaksine hadis niku Rasulullah nindakno salat 11 rakaat niku fi Ramadan wa ma fi wa napa istilahipun nok jero Ramadan lan per no, lan nok nggonipun wulan sak liyane Ramadan. Jadi kata-kata Aisyah kan di dalam hadis itu tidaklah Rasulullah melakukan sholat malam di dalam Ramadan wala fi ghairihi dan tidak pula di luar Ramadan kecuali yang dilakukan hanyalah 11 rakaat. Iki hadis niki berarti nunjukno nek niku mboten traweh, ya. wong walafi ghairihi kok. Pelaksanaan Rasulullah nindakno 11 iku nok jero Ramadan lan nok liyane, berarti iku ora traweh ngono lho. Hati-hati lho, hati-hati nek jenengan dijak utak-utekan bangsa mak makna hadis. Cetot-cetonan mawon niku wonten teng riwayat Bukhari yang meneriwayatkan meriwayatkan tentang salat menapa? Sholat witir. Jadi kemungkinan bahasa itu adalah tidak untuk bahasa Ramadan, bukan untuk terawih. Mengapa? Karena pelaksanaannya pula dilaksanakan di luar Ramadan. Ini jujur mewah. Nah, sekarang saya akan menceritakan bagaimanakah Rasulullah cara melaksanakan terawih. Panjenengan mangke tak terangno mulai awal sehingga panjenengan bakal mudeng oh jebule ngono ngene ceritanya. Pertama kali Rasulullah menegakkan bahasa terawih atau sholat malam di bulan Ramadan itu di waktu itu Rasulullah sholat khalfa hujratih setiap malam Ramadan dimulai dari malam pertama Rasulullah niku nindakno salat di belakang kamar beliau yang bernama mihrab tahajud. Ini ceritanya. Rumah Rasulullah itu ada kamar. Kamar yang untuk kamar Rasulullah dan istri beliau Sayyidatuna Aisyah. Di depan kamar Rasulullah yang untuk tidur itu ada kula gampang nomawon nek cara saniki ruangan tamu. Di depannya ini, di depan kamarnya Rasulullah ini biasa kalau malam Rasulullah nindak no salat tahajud tenggini kamar niki wau, tenggini kamar tamu niki wau ini dikatakan sebagai mihrab tahajud. Jadi memang wonten pengimaman khusus gene Rasulullah di rumahnya itu sing niku digunakno kangge khusus tahajud. Lah nek Rasulullah nindakno tahajud niki sahabat sing teng Jawi niku sumerep. Karena apa? Karena Rasulullah tidak ada pintu khusus yang menutupi. Jadi modelis bangsa papan-papan ngoten niku Seng menawi Rasulullah teng mriku niku ketinggal mustakonipun kalih pundake. Rasulullah pamane teng mriku dikatakan yadharu ra'suhu syarif ketinggal napa mustakonipun wakatifahu lan niki napa pundakipun ibut waqafa ra'au andaikan Rasulullah berdiri maka orang-orang akan melihat dari depan rumah yaitu dari tempat yang sekarang dikenal sebagai Raudah Serambi me masjid. Okay. Walau tanah nah sami'u. Andaikan Rasulullah dehem, maka sahabat yang di luar mireng. <coughs> oh, Rasulullah. Ya? Oh, ana Rasulullah. Ya. Lau takah arafu wa istaiqadha minan naum wa masna'u. Andaikan Rasul gampangannya ngoten, apapun yang dilaksanakan Rasul di situ orang itu mendengar. Lah, malam-malam itu intinipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nindakaken salat engkang mriku ingkang intinipun qama fa shalla fi lailatin minal layali salat diperhatikan oleh para sahabat maka hari pertama mereka ikut salat dari balik pamane niki temboke Rasulullah yang bagian depan maka sahabat niku eh Rasulullah salat eh melu melu melu nok burinan kene Mburinan derek salat. Oh, Rasulullah, cuman oh, Rasulullah salat neh ngadeg meleh. Oh, Rasulullah salat neh ngadeg meleh. Seperti itu salat. Lalu yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan tasama annasu waqafa fi khariji hujratihi kana ahata alaihi hasiran nggih okay. intinipun tiang-tiang niku dosani mireng kabar bilih Rasulullah nek dalu Ramadan niku salat akhirnya tambah kathah tambah kathah tambah kathah sehingga hari yang ketujuh dihin Rasulullah keluar dari rumah lalu salat sendirian wong sing nok mburinan sing sampanten katahe do salat piyambak-piyambak melu salat Rasulullah ning mboten dijamai Ayo Rasulullah so ada kuingking do melu. Wah, Rasulullah dua rakaat melu. Tambah meneh, tambah meleh terus seperti itu. Hari yang keempat Rasulullah mboten keluar. Mangke wonten riwayat sing sing sing kula critakaken. Hari yang keempat Rasulullah tidak keluar. jalasu wa huwa fi hujrati wa laysa ghaffilan la raqidan wa kana mutajahhidun fi dakhili hujrati wa lam yakhruj ilaihi. Di malam yang keempat itu Rasulullah mboten miyos Bukan berarti beliau lupa atau beliau tidur, tetapi beliau sholat ada di depan, ada di dalam hujrohnya, ada di dalam kamar beliau dengan Aisyah, dan beliau tidak keluar. Yes, akhiribun dikatakan oleh Sayyid Muhammad, sebagian para sahabat ada yang mengambil kerikil. Lalu kerikil itu digawe yunakiru alal bab pinture Rasulullah diuncali kerikil toak. Toak. Toake alon-alon ora dibekno watu. Toak ora ngono alon. Tak ngono. Bahasane koyo Kaya-kaya niku nggih bahasane ngoten. Napa Rasulullah sare nggih, napa kesupen nggih. Apa Rasulullah mboten sumerem nek ditunggu tiyang kathah, ngoten mawon nek. Nah, sahabat niku tengok-tengok mboten derek salat, nunggu Rasulullah sampai esok akhir laili boten esuk lah sampai mepet sahur nika wis Rasulullah miyos lalu Rasulullah mengatakan Lakot laqad sami'tu dzalik walakinni ma tu aku mendengar apa sing mbok omongke apa sing mbok desahke apa sing mbok taktok ke aku krungu ning aku memang sengaja tidak keluar ya niki segala yang saya ucapkan ini tadi ya niki riwayat dari Imam Al-Bukhari wa Muslim Nomoripun hadis 882 dari Aisyah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailah. Rasulullah suatu ketika salat makniki khususipun Ramadan dzata lailah salat nang masjid di suatu malam. Fa bi sholatina sun, yaitu tadi hari yang keberapa tadi? Malam yang keberapa? Malam yang ketiga. Lalu manusia sahabat donderek salat. Summa shalla minal gabilah faqas faqasuran Watah tiang cek donderek. Summa jtama'u minal laylati salisah awir rabi'ah. Falam yakhruj ilaihim. Maka malam yang keempat dikatakan di sini Rasulullah mboten mios. Alam asbaha semongso enjing Rasulullah dawuh qad raaitul ladzi sana'tum sesungguhnya aku tahu apa yang engkau lakukan falam yamna'ni minal khuruj ilaikum selalu itu tidak mencegah diriku untuk tidak keluar artinya walaupun kowe kaya apa ndek bengi tetap saya tidak keluar Kenapa? Illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Karena aku khawatir jika terawih ini menjadi fardu untuk kalian. Jadi dari mulai malam yang keempat ini Rasulullah pun beten bareng-bareng wis arep salat ya salat kono karepmu, nek aku mau aku salatin nang jero Jadi tidak ada cerita yang namanya beliau ngimami mboten wonten terawih. Sahih, ada sahih. Ini rawahu rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah salat gur sahabat do nderek mawon ning mboten ngimami. Kenapa? Karena aku khawatir salat tarawih itu wajib untuk kalian. Apakah yang dimaksud Rasulullah terus malaikat Jibril turun? Boten. Apakah Rasulullah khawatir lalu Allah memerintahkan, "Hei Muhammad, saat iki mulai dino iki wulan iki pokoknya tarawih wajib." Boten niku sing dikuwatirna Rasulullah. Sing dikuwatiraken Rasulullah ngene iki. Napa? Menurut pemahamanipun guru kita dalam urusan ahlu sunnah wal jamaah Sayyidina As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sing dikuwatirna niku napa? kuatir bahwasanya kemilitanan seorang sahabat di dalam mengikuti perilaku Rasulullah ini kuatirnya mengkonek menimbulkan sebuah bahasa bahwa Rasulullah nek setiap bengi pokoknya sholat bareng berarti hukumnya wajib harus Rasulullah ya sholat terus kok lo iki sing no iltizam mewajibkan neng orang Rasulullah justru mewajibkannya keluar dari lesan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka di sini hikmah daripada perjalanan apa omongan yang kita ucapkan tadi na'rifusnya satanubuwatihi kita sekalian tahu tentang bagaimana Rasulullah di dalam rangka bersiasat bersiasat ini apa berstrategi di dalam rangka memberi tarbiyah pendidikan untuk para sahabat strategi Rasulullah beda kali kula sampai strategi Rasulullah ada muta'anut adamul iltizam mboten nate maksa nek urusan bab sunnah iki aja ditiru-tiru sampean ngomong ngene iki untuk urusan umat sedoyo lho nek wis urusan bab khusus nok sekolah nok pondok iki wis beda meneh nok omah beda meneh iltizam iki wis beda Nggih, sing kula omongno niki Rasulullah untuk seluruh makhluk, khusus untuk seluruh umat beliau. Itu mboten nate model iltizam. Tetapi Dikatakan di sini na'am nahnu na'budullaha wa natawajjahu ilal masjid wa nusalli lakin la budda an yakun amil rukbah ma yakun amil iltizam syiddatan la quwwah wal quwwah dipun dawuhaken Rasulullah niki intine ngaten nyontoni lalu akan diikuti dengan sendirinya tidak Rasulullah langsung mengatakan hei salat tarawih kudu bolah nah, mboten tapi beliau hanya mencontohkan supaya nopo, supaya tidak terjadi sebuah hal yang dikhawatirkan Rasulullah nopo nopo niku. Wujudul iltizam. Ora diwajibno Gusti Allah ning majibke dhewe. Halo halo, ora diwajibno Gusti Allah ning do majibke dhewe. Nah wis. Lalu ketika di zaman Sayyidina Umar diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari lho iki sing kudu dicepeng niki dicepeng dening para ulama-ulama kita diriwayatkan dari Imam Bukhari an Abdurrahman bin Abdul Ghairi qala kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab fi Ramadan ila al-masjid Abdurrahman bin Abdul Ghairi mengatakan Aku di suatu malam Ramadan keluar bersama Khalifah Umar ibn Abd, ibnul Khattab. Fa'idan nasu auzaun mutafarriqun. Di waktu itu kata Rasul kata kata Abdurrahman sahabat diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor nomoripun hadis 1906. Manusia sahabat-sahabat niku do nindakaken salat tetapi mutafarriqun. Do beda do ana sing grup wetan ono grup kulon ono grup tengah ono grup pojok yusalli rajul li nafsi bahkan ana sing dhewean salat wa yusalli rajul fa yusalli bi salati tu. wonten sing satu wong salat wah ketok kaya ustaz ngono akhire mburine aja melu salat jamaah faqala umar inni ara lau jamaat lau jamaat haula'i ala gari'in wahid lakana amsal bahasa bahasanya pun. Ini aro kata Umar. Saya memiliki pendapat. Andaikan mereka ini umpomo sholat niku bareng-bareng dengan satu orang yang membaca artinya pengsing imami maka lakana amtal tentu lebih baik. Summa azama fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'ab. Lalu Sayyidina Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab kan ngimami sedoyo derek jamaah. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu salluna bi salati qarihim. Lalu hari yang kedua, kata Abdurrahman bin Abdul Qari, aku melihat di Masjid Nabawi itu sudah terselenggara salat jamaah bareng-bareng. Wis ora diperintah meleh wis jamaah. Faqala Umar. Di waktu itu Sayyidina Umar berkata, "Ni'mal bid'ah hadhihi." Iki loh Kata-kata hadine iki lo bid'ah sing ape ya iki modele. Iki lo deleng-eleng bid'ah yang baik iki lo iki lho contohnya. Riwayat Bukhari. Wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun yakni akhirul lail wa kana an-nas yaqumun awalahu. Ilang qol iki sing kepengin kula critakaken. Nyuwun ngapunten. Ada orang berkata, walaupun niki hadis diriwayatakan Imam Bukhari. Wah, pokoknya ini urusan bab sholat ngantek puluh rekaat terus niku jamaah iku bid'ah Umar. Seolah-olah Sayyidina Umar dicap pembuat bid'ah. Ketahuilah sebelum Anda berkata seperti itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan Inna Allah ja'alal haqqa wa sidqa ala lisani Umar. Niki Rasulullah sing dawuh. Sesungguhnya Allah menciptakan hak dan kejujuran pada lesannya Umar. Jadi ini dicekel saya. Kita niki isane maido ning ora ana Rasulullah ngecap awak dhewe ki ora Sing ngecap niki Rasulullah. Zaman riyen niku zaman sahabat mawon panjenengan kemutan Sayyidina Ali niku sinten Ana Madinatul Ilm wa aliun babuha wa man atal madina fayatiha li babiha Madinatul ilmi itu Rasulullah pintunya Sayyidina Ali lu ngono we zaman Rasulullah zaman Sayyidina Ali menguasai menjadi khalifah wah keh wong sing ngufurno Sayyidina Ali kok Orang-orang Mu'tazilah itu ngarani Sayyidina Ali niku sudah tidak menggunakan syariah Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka menganggap Sayyidina Ali ora kena ditiru. Lah niku jadi jenengan rasah gumo nek ana sakniki umpamane halah nek sing 20 rakaat ngono niku ku Sayyidina Umar iku sing gawe. Sing penting lho Rasulullah. Omongan seperti itu kaya-kaya ya apik ning ya nemen. Tak cetakno kaya-kaya ya apik ya. ya. Nenek wis urusan taat iki dilurus yang luwih sithik. Tur nepsune dalile. Lho lho pintere lho. Salat ranggo kambi dalile innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wa walakin yanzuru ila qulubikum. Sing ditingali Allah iki ora awake, ora pakaiane, sing penting atine. Akhire udo salate. Katok cekak tok. Sing penting tudel karo dengkule ya ketutupan. Lah ngene iki dalil niki ning delul. Lho kita kudu kudu realitas dan apa real, real ngomongno masalah niki. Rodok gunakno akal sing rodok waras ngono lho. <laughs> Napa niku? Sayyidina Umar niki melaksanakan hal tersebut. Beliau seorang khulafa ar yang dipastikan Rasulullah mengatakan, "Alaikum cakalan sunnahku dan sunnah khulafa ar Lho nek iso ngono, wis wis wis nglakonine sithik ning maido sing akeh. Lha kebangetan to zaman akhirnya. Ya Allah. Bahkan God dikatakan lamma jaa Utsman fil masjid di waktu Sayyidina Umar menjadi khalifah ya niki tulung benjing pengajian niki aja diputus nek pas nyarno bab niki sak qadhiyah Ye, tulung moga muga yang sing liyane sing dikalahno. Dikatakan Sayyidina Utsman ketika menjabat menjadi khalifah, melihat Masjid Nabawi wabak kali yang sholat bareng-bareng. Sayyidina Utsman mengatakan, "Nawwarallahu qabraka ya ibnal Khattab kama nawwarta masajidana." Nuding kalih makome Sayyidina Umar. Semoga Allah madami kubur panjenengan wahai Umar karena panjenengan telah madami masjid-masjid kami. Karena engkaulah yang meminta kami untuk berjamaah walaupun itu tidak pernah dilakukan Rasulullah dalam sholat taraweh tapi karena itulah masjid kami menjadi gegap gembita dengan syiarnya ora kok maido halo halo mboten maido Lodol tadi kok dikatakan Sayyidina Umar mengatakan nikmal bid'ah hadi berarti ada ada bid'ah yang nikmat. Ada bid'ah yang baik. Iya. Bukti ini nopo. Di antara kita jangan ngertos piyambak nggih, zaman Rasulullah ora ana Quran kok tertulis ngeten iki mboten wonten. Sampai-sampai ketika Utsman ibn Hatta Affan dengan dengan Zaid bin Sabit ketika disuruh untuk menuliskan tulisan ini menjadi Khotul Utsmani dipun suwuni napa dipun larang kali Abdullah bin Mas'ud jarridil Quran. Hei Pak Utsman, hei Zaid. Hati-hati loh nek nulis Quran iki aja ana nanti ana titike. Rasulullah ora pernah ana model niku. Tetapi hal itu masih terselenggara bahkan sampai sekarang. Inilah bukti bahwasanya tidak semua bid'ah itu dolalah. Nah, mari kita berbicara yang logis, saya masuk akal. Saya akan membicarakan bahwa iki wis omongan bab bahasa. Ne ono kok kalimat kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar ini nek pemahamanipun basa para ulama sing mudeng niki naminipun al-am al-mahsus. Sing tenanan ning mahami. Kalimat umum eh kalimat am umum ning jane ini tidak untuk kesemuanya tetapi hanya untuk yang diperuntukkan di dalamnya. Dikhususkan di dalamnya. Di dalam Quran wonten beberapa Ayo, mari diangan-angan sarang-sarang. Quran nerangaken. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Niki ayat. Tak terangno cepat sebab wektale gedhe. Innakum setuhune sira kabeh wong kafir. Wamalan perkara tak buduna lakang padha ngibadah sapa sira kabeh min dunillah sak liyane Allah hasabu jahanam iku bakal dadi umpane neraka jahanam Iki kata-katane umum. Nek sampean umum ke malah dadi nentang syariah. Napa maknane? Ngene maknane. Sesungguhnya wong-wong kafir kalian orang-orang kafir ini kata Quran dan semua yang engkau sembah akan menjadi urup-urupane neraka. Panjenengan nanti mireng wong kafir niku sinten? Selain itu di antara mereka kan ada yang menyembah Maryam. Ono sing menyembah Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Ono sing nyembah serengenge. Ono sing nyembah napa geni, ana sing nyembah patung, ana sing nyembah watu, ana sing nyembah bakwan, bakpo, baksi, lah, ha supaya kabeh. Pun seperti Sayyidina Umar pernah mesem. Zaman kenapa engkau tertawa? Aku kelingan zaman aku jahiliyah biyen. Aku tahu gawe pangeran bariku tak pangan. Nggih, dibentuke didamel saka roti itu dipangan ban Niki nyun dan niki nek diomongke sesungguhnya kalian sekalian dan uang kafir mante dan apapun yang kalian sembah akan menjadi urup-urupane neraka jahanam. Apakah masuk akal di, jika semua yang disembah itu mlebu neraka jahanam? Apa tidak nyalai syariah? Nopo Said Nabi Isa yang disembah mlebu nggone neraka jahanam? Nah, untuk bilah mindalik. Nopo serengenge besok mlebu neraka jahanam? Wallahu a'lam besok Napa nek ana wong nyembah karo sapi, sapi besok mlebu neraka jahanam. Sing dimaksud wama tak buduna kan asnam niki. Khusus untuk sesuatu yang memang makul cara syariat bakal mlebu neraka napa niku? Watu. Patung. Mbah patung napa mawon? Mbah patung Kiai Pakem, mbah patung apa pokoke patung-patung niku. Lho niki termasuk bahasa sing aning ning jadi niki nek diomongke kabeh mlebu ning neraka jahanam dadi urup-urupane malah menjadikan syariah niki bubrah. Maka kullu bid'atin dolalah itu kata-kata yang umum ning ora iso dilebokno kabeh. Karena prakteknya Sayyidina Umar pun mencontohkan bahwa ada bid'ah yang nikmat. Ni'matil bid'ah hadhihi. Ayat yang lain tak terang no. Ya nyun punten. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء Semongso-mongso menusa padha lali apa sing dielingke marang menusa mau kabeh fatahna mongko buka ingsun alaihim barat ing atase wong-wong mau sing lali abwaba kulli syai. Demo-demo abwaba kulli syai ana bahasane ing pintu-pintune saben-saben swiji-wiji. Maksudnya ngene. Kanggo wong sing lali menyang Allah, wong sing lali menyang pepelenge pepengete Allah bakal dibukakan oleh Allah pintu dari semua perkara. Sing dimaksud pintu niki napa, Dok? Bentukipun abwaabur rahmah, abwaabul adzab abwabul bala. Jadi Allah akan menganugerahkan beberapa macam. Ono sing jenenge pintu azab. Ono sing jenenge pintu bala. Ono sing jenenge pintu rahmah. Lah nek ana wong lali karo Gusti Allah, patute sing dibuka pintu apa? Azab pintu bala. Tetapi dikatakan di dalam Al-Qur'an abwaba kulli syai' pintu semua perkara. Berarti termasuk pintu rahmat. Apakah masuk akal? Boten. Jadi kulu di sini tidak setiap segala hal, tetapi sing patut kanggo iku. Jadi dolalah sing noknar itu yo ya sing memang bid'ah sing lalekaken Gusti Allah, sing ngedohno manusa dateng syariat al Quran wis nerangno abu kulli syai itu tidak setiap semua kullu itu dimakna semuanya, tetapi ini terkhususkan untuk uang uang sing lali minang Allah sing dibuka hanyalah pintu-pintu azab dan pintu-pintu rah rah rahmat. Ono meneh wasyawirhum fil amri. Musyawarah sira Muhammad dalam urusan. Apakah al-amru niku semua perkara kon musyawarah? Mboten nek urusan bab ilahiyah, bab salat ya Rasulullah putuskan langsung salat semene Iki semene poso diampe iki dina iki ora ana kok enake poso iki mulai jam pira tekan jam pira ya. Ya ora ana. Niki alhan al di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Likulli ibni Adam haddun minaz zina." Di dalam hadis setiap anak Adam memiliki bagian untuk zina. Apa tegel sampean ngomong kabeh? Likulli ibni Adam haddun minaz zina saben-saben anak Adam menuso duwi bagian untuk melaksanakan zina maksudnya sudah ada keputusan ono sing mripat iki modele mripat iki memang wis ono rekamane wis ono takdire pangeran gampangane iki bakal nginjen wis pirang atus wong kira-kira apakah Anda patut mengatakan berarti kuabeh anak Adam termasuk rasul ya mboten yang dimaksud di sini adalah wong-wong sing dikersakno Allah di dalam kepatutan kelebu nek gone wong sing bakal nglakoni maksiat. Lah nek Nabi Rasul ya ora mungkin. Mudeng napa Jadi ketika kita fakir, butuh, ora patek ngerti masalah bahasa, jangan kita perusaha untuk membahasakan bahasa. Nek memang kita mboten mudeng, ya luwe apik ditangkletno. Bahwa di dalamnya yang namanya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar ini ada praktek-praktek bid'ah yang nikmat dan itu dipelopori oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Lalu zaman sekarang maaf nyon ngapunten kita mengikuti saja para ulama kita dulu Imam Syafi'i imam-imam kita dulu nyon ngapunten mawon kula gadah ikut, Halo halo ini ngantuk pemumet, wis tak cepetno lah. Nggih. Dipun dawuhaken oleh Imam Syafi'i dikatakan oleh Sayyidi Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam yeah. lalu Imam Ash-Shatibi radhiyallahu taala anhu di dalam rangka piye supaya orang gampang ke saben bid'ah niku dolalah mereka membagi bid'ah itu men menjadi bagian-bagian yang berjumlah lima yang dikatakan sebagai taksimul khumasi bagian sing jumlahnya ada lima ada bid'ah yang wajib contohnya sampean ngaji ilmu nahwu tajwid niku bid'ah neng wajib nek sampean boten ngaji nahwu boten bakal mudeng isine Al-Qur'an kalau orang-orang dulu zaman Imam Maliki tanpa ngaji nahwu wirasah otomatis mendapat warisan dari guru beliau, dari Imam Nafi, dari Imam Hanafi, dari sahabat Abdullah ibn Umar, dari Rasulullah SAW. Tanpa sampean belajar nahwu jelimet ya mudeng. Saat niki sampean orang ngaji nahwu ya mumet sampean. Ngomong no Quran ya sakar dewi. Iku kudu ngerti tentang ilmu bahasa. Ilmu bahasa model nahwu niku ya bid'ah ning hukume. Wajib wonten sing wonten sing bid'ah niku mandub. Menggahipun Imam Az-Zuddin bin Abdul Salam dan imam-imam kita Asy-Syatibi radhiyallahu taala anhu. Dan nek wonten tiang imam-imam liya, Imam Imam Abdullah, Imam Sutiyono Imam Sinten mawon kok ora ora seneng, ya terserah sing penting kita mengikuti iktidaan li aimmatina, mengikuti para imam-imam kita. Dan mereka dengan indahnya mengatakan ono bid'ah sing sunnah dengan adanya maulid Nabi Muhammad SAW itu sunnah. Kenapa? Karena di dalamnya akan menimbulkan kecintaan kepada Rasulullah. Ada yang mubah, bid'ah sing mubah. Contohnya tazayyun fil libas, pakaian api-apian, omah diapikno. Niku bid'ah. Rasulullah ora ana omah kok apike ngono. Ana wong bantah. Membagi bid'ah menjadi bermacam-macam ini hukumnya bid'ah. Wah. Jawab mawon. Lho sampean niku umpama numpak mobil, omahmu apik ku ya bid'ah. Iku beda iku. Iku kan bid'ah donya urusan donya ora masalah. Sing masalah iki sing urusan akhirat. Membagi bid'ah menjadi dua antara bid'ah donya karo akhirat iku ya bid'ah padha wae. Rasa mumet. Ana sing Orang no beda nih urusan duniawi wa ukhrawi. Pok los apakah Rasulullah tidak memperhatikan duniawi? Ya, memperhatikan. Dalam urusan pakaian Rasulullah mengatakan malam yakun lahu izar fal yalbas as-sarawil rawahul Bukhari. Nek orang duwe sarung nggawa katok celana. Man yajurru izarahu minal khuyala yajurullah fil ardi wong sing ngeblesno napa celanane ngantek kewer-kewer krana kemaki neraka. Jadi tidak ada bagian dunia karo akhirat. Semua itu penuh dengan perhatian Rasulullah. mudik mudik Aja sak karepe dhewe ra. Quran dawuhaken wa'adzin fin nasi bil haji rijalan undang-undang Muhammad menusa nindakno haji rijalan halim laku sehingga para ulama kita ada yang mentafsirkan ziarah ring Rasulullah haji niku ambekan mlaku niku luwih apik daripada numpak mabur, numpak motor mabur. Jadi ada proses-proses tentang oh laku iki diurusi syariat. Oh numpak motor mabur itu ya jane diurusi syariat. Aja nah, dikira ana perbedaan. Semua ini dalam urusan syariah. Mbah Arab ngurusi tahlilan kek, Arab ngurusi pakaian kek, semua ini kaitane pun dipikirno kalih syariah. Ana wong wadon nggawa klambi kok mecotot. Diurusi ta karo syariah? Diurusi. Ya aku tak takok, sampean salat. Nggo klambi ning terbuat dari plastik bening. Halal sahra. Jadi ada pengurusan-pengurusan di dalamnya. Intine pakaian niku ya sesuatu sing malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Ini masih dairatus syai dari sedairatus syariah. Wujute nek sampean nggo klambi kok malah sing nerawang ketok kabeh, batal salate sampean sebab sing ketutup kudu ini, warnane iki. Ora sing penting ketutup, ketutup ning warnane sing ora ketok. Lah wis tekan dinding kok. Wonten sing yang sing makruhno sing haram. Bid'ah sing haram contone Sampai sampeyan sholat madhep ngetan. Lah ku bid'ah ning haram. ya alah, lu kok madhep ngetan? Alah wong padha e, Gusti Allah kan ya padha e, bumi kan muter. Dadi nek di nek diurutno kan ya tekan Ka'bah barang ngono sini. Iku mang jenggung wae ya model. Ya, mak lho rasah ngono lho rasah ngono. Ki ana sing rada debat, "Omahe kulon Ka'bah." Maksudnya wong Indonesia lho Indonesia. Mimpun cekap semantin Jadi kita logis, kita berbicara kullu dan kita dicontohkan oleh para guru-guru kita bahwa tidak setiap kullu itu semua maknanya. Karena Quran piyambak dawahkan wa naten, safinatin ghasba, kullu safinatin ghusba Ketika ketika Nabi Khidir diceritakan apa mem, menghancurkan beberapa kapal itu disebutkan di dalam Al-Qur'an Mengapa wahai Nabi Hidir engkau memecel-mecel, macam-macam apa? Ngerusak kapal itu. Lalu beliau mengatakan, sedelok kas ana raja sing arep jipuk kula safinatin. Semua kapal arep dijipuk, tapi prakteknya mboten. Dalile sing dipecah-pecah kan mboten dijipuk. Berarti sing dijipuk namung sing apik. Jadi kata-kata kula safinatin gosba tidak bermakna semua. Hanyalah sing apik-apik tok. Wajahalna min ma'i kulla syai'in hayyin. Kuciptakan dari kehidupan apa setiap yang hidup ini dari air. Semua sing urip sangka air unsurnya. Tetapi wajahalna wa khalaqal jahanna min marijin min nar. Nek jin diciptakan dari neraka, dari gen geni mboten neraka, gen. Pertanyaannya jin urip napa mboten? Urip. Lagene napa jare wau setiap sing urip dijadekno ula syai'in hayyin. Setiap sing urip niku sangka banyu. Oh berarti sing dimaksud kula di situ tidak setiap yang hidup, hanya sing patut untuk yang dari air lah yang masuk ke sana. Dalile jin ora kelebu burung lho. jadi niki dan ini tidak akan menjadi panjang lebar, sing penting panjenengan kalau kita ada pada mengikuti a'immah kita dan para guru-guru kita mengajarkan tentang hal tersebut.